Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Fala fahalla iqtahamal aqabah jawazaha. Wa ma adraka a'lamaka mal aqabah allati yaqtahimuha ta'dhi ta'dhiman ta'dhiman li sya'niha. wal jumlatu i'tiradun wa baina wa bayyana sababa jawaziha biqaulihi fakku raqabah minar riqqi bi an a'taqaha au it'amun fi yaumin dhi masghabah maja'ah yatiman dha maqrabah qarabah au miskinan dha matrabah ai lusukun biturabi li faqrihi wa fi qira'atin badalal fi'laini masdarani asalnya fakka raqabah fakka ragabah au at'ama fi yaumin di masqabah. Hmm, fi riwayah badal fi'laini masdarani fakku ragabatin au it'amun fi yaumin. Faham? Fi qiraah. Hmm. Terus marfu'ani. Wa fi qiraatin badalul fi'laini masdarani marfu'ani mudhaful awal li raqabah wa yunawwanu tsani it'amun. Nah. Nawana tani. Terus fa yuqaddaru qabla al-aqabati iktihamun wal qira'atul madhkuratu bayanuhu thumma kana atfun ala tahama wa thumma litartib litartibi dzikri wal makna kana waqtal iktihami minalladzina amanu wa tawasaw awsa ba'duhum ba'da bisabri ala ta'ati wa 'anil ma'siyati wa tawasaw bil marhamati ar-rahmati 'alal khalqi ulaikal mausufuna bihadhihi sifat ashabul maimanah al-yamin Waladina kafaru bi ayatina hum ashabul mashamati ashimali al alaihim narum muqsadah bil hamzati wal wawi badal badaluhu mutbiqah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عجمة العقبة فلقتحم العقبة فلا بمعنى فهلا للتحديد berarti tidakkah iktahamal agabah gitu iktahamal agama lalui al-agabah tebing-tebing. Jadi jalan yang susah dilalui di gunung namanya agabah. tidakkah dia tadi itu melalui tebing-tebing yang juram jawaza melaluinya maksudnya apa di sini wama adroka dan apa yang sepengetahuan kamu dari itu tentang agabah, mal agabah, a'lamaka. Yang dimaksud agabah di sini apa ini? Tebing atau juram daripada pegunungan ini. Allati yaktahimuha yang ia telah melaluinya itu agabah. Ta'zim li Pertanyaan wama adroka mal agama ini uh, mengandung satu ta'zim, pengagungan ya bagi sya'nil Agoba. Di bukan agobah Gunung Semeru, bukan agobah di sini Gunung Jayapura. Wamal agobah apa yang maksud agobah di sini? tebing atau juram daripada yang dimaksud sini apa? Wal jumlah jumlah yang ada di sini i'tirad adalah i'tirad tidak ada hubungan sebenarnya antara yang sebelum dan yang setelahnya wa baina sababi jawaziyah dan antara yang sebab-sebab jawaziyah. Kalau sebetulnya agobah untuk eh, gunung itu supaya bisa dilalui ya perlu tampar kan begitu sebetulnya. Perlu alat-alat yang biasa begitu. Tapi agoba di sini ini apa? Malah agoba Bukan perlu tampar ini. Nah, sebabnya untuk melalui itu nah, nanti akan disebutkan. Fakur agaba wit amun fi di masabah amal-amal soleh ternyata. Agobah di sini bukan agobah dunia tapi agobah untuk ke surga eh, Agabah untuk disur untuk supaya kita lalui supaya masuk ke sur ke surga. Hah. Sebagian riwayat ya, dikatakan sebagian riwayat ada di sini dikatakan bahwa di surga tadi itu di akhirat tadi itu ada beberapa agabat Inna bainal abdi wal jannati sab'a aqabat. Antara surga dan antara hamba tadi itu ada tujuh tebing yang harus dilalui. Hah, yang harus dilah, yang harus dilalui. Itu memang benar memang ada nanti. Ada lagi yang menyatakan bukan maksudnya di sini harus melalui amal soleh tadi itu. Kalau kepingin masuk surga harus melalui amal so, amal soleh yang tadi itu. Apa di sini yang dimaksud amal soleh? Fakurogobah. Ada yang baca fakarogobatan bagi fiil. Fakarogobah minarik Minar rik rogobah daripada rik. Rik itu perbudaan. Membe membuka perbudaan maksudnya bi'an a'toga. Membebaskan itu rogobah budak. Saudaranya sendiri, kerabatnya misalnya dibeli dibebaskan. Jadi Islam itu tidak menafikan, tidak menutup perbudakan, Karena itu hak orang. Tapi menganjurkan untuk bebas daripada perbudakan. Eh? Banyak sekali kafaroh juga idgurogobah. Memerdekakan perbudakan kafaratus som, kafaratul yamin, semuanya dari pakai idgu rogobah. Apalagi juga banyak pahala-pahala disediakan bagi orang yang memerdekakan budak. Di antaranya nih, fakka rogobah, membuka perbudakan. Au at'ama fi yaumin di masgabah. Ini kira yang pertama nih. Memberi makan fi yaumin di masgabah di hari yang bersifat kelaparan. Maja'ah, masghaba maja'ah. Waktu musim paceklik dia bagi-bagi beras. Ah, itu termasuk agabah, tebing yang harus dilalui untuk masuk surga. Hah? Amal soleh yang bisa menyampaikan kepada sur surga. Jangan orang kenyang dikasih makan. Pahalanya minim itu. Justru orang yang lapar dikasih mah dikasih makan. Karena itu pahalanya orang ngasih makan orang yang puasa itu besar. Kenapa? Karena dia lapar. Puasa kok. Apalagi orang miskin puasa. Wah, tambah gede lagi itu pahalanya itu. Tambah gede lagi itu pahalanya. Ah. Ceritakan ada satu orang alim ada ma, bertamu ada di daerah India. Di situ ada ustad. Ustadnya ini nggak ngerti bahasa Arab. Asal-asalan dia ngertinya. Disebut ustad atau kiai ada di situ di daerah India. Waktu itu lagi puasa Ramadan. Subhanallah. Dijamu orang puasa dijamu. Setiap yang hadir dari situ kasih dua ayam. Orang puasa kasih nasi sama dua ayam, dua ayam, dua ayam, dua ayam. Kaget masa nih kita dua ayam ini memang memusang wa macan ini makannya gini. Dua ayam. Kenapa nanti dua ayam? Anak ngamalkan hadis Nabi gitu nih. Kenapa? Sunnah hukumnya. Makan dua ayam ini kalau berbuka puasa. Hadisnya apa? lisoimi farkhotan bilang. Bagi orang puasa tadi itu akan mendapatkan du, farkhotan dua ayam, farkhotan dua anak ayam gitu. keliru dia sebenarnya lisoimi farhatan ya. Au id'amun au at'ama fi yaumin mas masghabah memberi makan ada di hari yang penduduknya lagi lapar saat itu. Kepada siapa? Memberi makannya kepada siapa? Perhatikan baik-baik. Yatiman, anak yatim, da makrobah, da korobah yang menjadi kerabatnya dia. Anak yatim. Tentu anak yatim bisa bekerja apa dia? anak yatim musim paceklik dia perhatian sama anak, yatim diperhatikan. Nah. Yang kedua, au miskinan dza matrabah atau orang miskin dza matrabah itu rob itu. Yang dia tadi itu ke tanah. losuk lusuk bitu lusuk biturab. Dia tadi itu terkapar ada di tanah. Perutnya ditempelkan ada di tanah lifakrih karena benar-benar uh, karena kefakirannya dia. Saking fakirnya sampai terkapar ada di tanah. Wa fi giro'ah, ada giro'ah badal fi'lain menggantikan dua fi'il fakka rogoba au at'ama tadi itu masdaroni dengan dua masdar fakku rogoba au it'amun marfu'ani semuanya jadi marfu' Hmm? Fakku kan marfu. Walam tara fi dhammah. Ta'amun juga begitu. Mudhaful awal li rogobah. yang pertama menjadi mud, mudhaf yang pertama untuk rogobah. fakku rogobatin. Wa yunawwan dan ditanwin dan yang keduanya au it'amun. Ini bacaannya kita itu ya. Cuma kalau dibaca Mas masdar fakku ragabatin au it'amun fi yaumin di masghabah ini kemana ini keterangannya ini jadi badannya apa ini jadi badannya badannya iktahamal agoba gak mungkin karena itu fiil karena itu fayugaddar qoblal agoba ditakdir sebelum agoba mal agoma agoba iktiham Falaktahamal agaba wa ma adraka ma iktihamul agaba. Itu. Paham ya? Kalau dibaca masdar maka kembalinya kepada mana? Iktihamul agaba takdir muqaddar. Kalau dibaca fakar agaba kembalinya iktihamal agaba masih muskilah itu, enggak ada muskilah itu. Paham ya? Kembali kepada fiil. Ah, wal qira'ah al-madhkurah bayanu qira'ah seperti ini adalah bayannya daripada iktihamul aqabah. Dibayan atau badal. Ya. Thumma Thumma kana minal ladzina amanu. Thumma kemudian kana ataf ala iktahama Pemakana kemudian ada iktahamal agabah tadi itu. Semua di sini litartib adzikri. Tartib dzikri. Apa maksudnya tartib dzikri? Urutannya memang harus begitu. Wal makna kana waktu iktiham ada waktu dia tadi itu melalui agabah dengan melaksanakan memerdekakan budak atau memberi makan anak yatim dalam keadaan kelaparan atau orang-orang miskin dalam keadaan kelaparan minal ladina amanu saat itu dia dari orang-orang yang beriman lah kalau dia nggak beriman orang kafir saat itu berbuat ya sia-sia percuma saat itu dia dalam keadaan beriman dari golongan orang-orang yang beri beriman bukan hanya beriman watawasau bisobri. Saat itu dia menjadi orang-orang tawasau auso ba'dhum ba'dha saling wasiat sebagian dengan sebagian yang lainnya bisobri dengan kesabaran baik kesabaran bi ala ta'ah atas melaksanakan ketaatan kepada Allah wa anil maksiat atau kesabaran daripada meninggalkan maksiat atau kesabaran daripada musibah-musibah yang menimpa kepada dia. Watawasobil marhamah dan saat itu bukan hanya menjadi orang beriman dan tawasi ber juga tawasobil marhamah dia saling berwasiat satu sama lain bil marhamah bil rahmah dengan rahmah alal khalak kepada khalak masdar mim ya yeah. rahmat terhadap makhluk yang melampaui batas ya, yang melampaui uh, juram tadi itu adalah orang-orang yang dia tadi itu memerdekakan budak dan memberi makan kepada anak yatim orang miskin yang dalam keadaan kelaparan. Dia saat itu dalam keadaan orang yang beriman yang dia selalu mewasiatkan kesabaran dan dia selalu mewasiatkan tentang rah rahmat begitu. Jadi bukan hanya sekedar memberi makan, tapi dia orang yang beriman dan dia juga ngajak gitu. Eh perhatikan umat Islam. Eh perhatikan orang-orang yang yang memerlukan. Hah? Eh sabar, sabar. Sabar bukan sabar dok, sabar oh, lapar saya sabar, lapar saya sabar, bukan marhamah juga, sabar dan rahmat nih. Sabar ya, sabar nih. Ini ada rizik dari Allah begitu. Orang sakit sabar ya, sabar nih, ada biaya obat Sabar-sabar. Nih ada itu. Jangan yang sabar ya, yang sabar tinggal dulu. Tawasau bisa berbas. bas. bisa beri, sabri bil marhamah gitu. Dua-duanya harus sabar-sabar mari ngono ilmu ilmata. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika orang-orang itu al nabi bi sifat yang bersifatkan ini yang dia disifati dengan sifat-sifat tadi itu orang beriman tawasi bil sabar tawasi bil marhamah dia fakura ragabah it'am di fiyamin di masghabah orang-orang sifatnya seperti itu ulaika ashabul mainah maimana orang-orang yang dikatakan ashabul maimana ashabul yamin golongan kanan nanti di akhirat itu ada golongan kanan Hah? golongan kanan orang-orang yang selamat. Dia ditempatkan ada di sebelah kanan arasy Allah. Nah, golongan orang selamat. Wa'mta'zu yawma ayyuhal mujrimun. Nanti akan disuruh pisah eh orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka sebelah kiri. Wa'mta'zu yawma ayyuhal mujrimun. Tegar alam ahad ilaikum alla syaitan innahu lakum ah? alam ala ahmad lakum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum bin wa'buduni hadza surat mustaqim udah tak kasih tahu kan kamu wahai manusia jangan kamu tuh sembah setan sembah aku Allah itu adalah jalan yang lurus kok tetap nyembah setan ngikuti setan eh mikir enggak usah kumpul itu kan tazlayal mujimun Eh. Waladina kafaru dan orang-orang yang beriman eh, dan orang-orang yang kafir ayatina terhadap ayat-ayatku hum ashabul mashamah, mereka lah orang-orang yang sebelah kiri as al mashamah asimal. hmm? mereka lah orang-orang yang sebelah sebelah kiri kenapa karena Eh, dia diletakkan ada di sebelah kiri arsy Allah. Coba kamu perhatikan, kalau untuk ashabul yamin pakai ulaika, enggak pakai hum. Iya Ngerti Tapi kalau untuk mereka hum, kalau ulaika itu sudah orangnya tertentu. Ta'zim li sya'niha. Tapi hum mereka seakan-akan mereka itu tidak ada sudah di hadapan Allah. Wujuduhum Keadamihim. Hum ashabul masyamah. Udah nggak diperhatikan sama Allah. nggak ada rahmat bagi mereka, nggak ada kasih sayang bagi mereka, nggak ada bantuan bagi mereka. Hum ashabul masyamah. Mereka itu orang-orang sebelah kiri. Bagaimana nasibnya? Alaihim narun muqsadah. Bil hamzah kalau bil Bawi, alaihim narum musodah. Hah? Alim narun musadah itu bilwawi. Bagi mereka ashabul masyamah narum musadah api neraka musadah mukulago yang ditutup ada menyatakan mutbaqah musadah yang ditutup dikunci lagi. Artinya apa? La yakhruj minha abada tidak keluar selama-lamanya. Jadi ibarat panggang di panggang, ditutup dikunci blek wis. Saat terus kono di kono. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.